Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa jinata arshihi wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin ikhwatal iman Kembali Allah bahagiakan kita duduk di majelis cahaya hati tentu atas irodah kudrah Allah. Makasih ya Allah, bimbing terus kami hidup dalam hidayah syariatmu dan bahagia dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita bersama kembali dai muda ini anak kandung Arifin Muhammad Amar Azikra kelas 1 Aliyah Azikra kelas 4 Masya Allah anakku sayang Sehat walafiat ya nak ya <laughs> Senang Dan ini Putri Arifin ya Anak Arifin tujuh dari dua istri Masya Allah Allah adang dinding Allah Kori eh, Muhammad Yuniarto ya, Seorang polisi yang soleh Yang selalu berjamah di masjid Sholat malam terjaga, wudhu terjaga Allahu Akbar.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 diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu." Ala wahya qalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Bila mana segumpal daging ini baik, maka baik semuanya. Maka sebaliknya, bila mana segumpal daging ini rusak, maka rusak semuanya. Ala wahya qalbu, segumpal daging ini adalah hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hatinya orang yang bermaksiat itu seperti batu kal hijarah au ashadu Bahkan bila mana maksiatnya semakin hebat, lebih keras daripada batu. Tetapi bila mana dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilafat jarumin hulma, keluarlah air yang jernih dari matanya. Allahu Akbar. Sebentar Nanda, ini kalimat yang bagus sekali. Setiap maksiat yang kita lakukan mengeraskan hati kita. Makin banyak maksiat makin keras hati kal hijarah seperti batu. Balasyadu qaswa. Bahkan lebih keras kepada batu. Tapi begitu hamba itu bertaubat, ya tepat minhullah. Mengalirlah air yang jernih justru dari batu hati yang keras itu. Orang yang beriman bukan berarti orang yang tidak pernah berdosa. Dan orang yang bertakwa bukan berarti orang yang tidak pernah salah. Pernah salah dia, tapi dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Orang beriman bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah. Pernah salah lalu kemudian ia bertobat tidak mengulangi lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at Setiap bani Adam pasti bersalah dan pasti berdosa dan sebaik-baiknya manusia adalah at-tawwabun yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata manusia sebaik-baiknya adalah setelah ia bergelimang dosa, kemudian ia bertobat pada Allah Jalla Jalaluh. Iya sayang. Bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Yasin ayat 27. Mereka yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, perhatikanlah metamorfase kupu-kupu yang sangat menakjubkan. Awalnya ulat bukan jiji kita melihatnya, takut kita kepadanya. Lalu dia menjadi kepompong, berpuasa dia, bertaubat dia. Lalu jadilah kupu-kupu yang menyenangkan. Jadilah kupu-kupu yang indah. Jadilah kupu-kupu yang mempesona setiap makhluk yang melihatnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Beginilah caranya Allah memuliakan hambanya yang bertobat. Tadinya hina menjadi mulia, tadinya kotor menjadi bersih. Tadinya hina menjadi mulia, tadinya kotor menjadi bersih. Seperti ulat yang berpuasa, bertobat ia, kemudian menjadi kupu-kupu yang menyenangkan. Kecuali kupu-kupu malam. Khawafillah. Jangan gelisah. Berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Qul Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hamba Allah yang banyak melakukan banyak dosa, ai melampaui batas. Janganlah sekali-kali kalian putus asa untuk minta rahmatnya Allah. Allahu Akbar. Jangan sekali-kali kalian putus asa untuk mohon ampunannya Allah. Jangan sekali-kali kalian putus asa untuk bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Jalla Jalalu akan mengampuni jamia seluruh dosa-dosa hambanya yang bertaubat itu. Siapa yang tidak gembira, ikhwah? Maka barang siapa yang diampuni seluruh dosa-dosanya, maka pasti Allah jadikan keadaannya menjadi lebih baik. Al-Furqan ayat 70. Illa Tunggu sayang. Tunggu sayang, ini kalimat yang baik sekali. Kalau hamba itu diampuni oleh Allah, maka hamba itu dirubah keadaannya oleh Allah menjadi lebih baik. Illa taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat Wa kana Allahu ghafurur rahim Kecuali mereka yang bertaubat dan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan sungguh-sungguh beramal soleh maka Allah ubah Allah jadikan keadaannya menjadi lebih baik khawafilah mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tidak men, tidak menerima taubat kita dalam dalam dua waktu waktu yang pertama saat nyawa kita sampai di tenggorokan Inna Allah yaghfiru dzunuba malam yughargir. Sungguhnya Allah menerima setiap taubat kita sebelum sampai di tenggorokan. Waktu yang kedua saat matahari terbit di barat dan tenggelam di timur. Kenapa? Karena pada saat itu pintu taubat ditutup serapat-rapatnya. Maka sekali lagi, wah, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main di dalam kehidupan yang sementara ini. Setiap maut mengincar kesempatan. Jangan remehkan dosa sekecil apapun. Maka dari itu, jangan remehkan dosa sekecil apapun. Tidak ada kesempatan yang paling mahal, paling bersejarah dalam kehidupan ini selain kesempatan bertaubat. Allahu Akbar, ini kalimat yang luar biasa. Tidak ada kesempatan yang paling mahal Tiada kesempatan yang paling bersejarah dalam hidup ini selain kesempatan bertobat. Maka dari itu, ikhwah, jika kita bertobat, Allah ampuni dosa-dosa kita. Jika kita bertobat, Allah ridhoi kita. Jika kita bertobat, Allah rahmati kita.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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah sekali nasihatnya sayang. Allahu akbar walillahil hamd. Sekarang kita hidup, jantung ini masih berdenyut Napas masih menghela tentu atas izin Allah. Dan atas izin Allah juga Allah beri kesempatan kita bertaubat. Karena itu hamba yang beriman tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat Hai hamba-hamba Allah yang beriman bertaubatlah kalian kepada Allah taubat yang sebenar-benarnya tidak lagi pengulangan maksiat finish the first the last walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun dia berikrar berazam berjanji bersumpah tidak akan mengulangi maksiat yang pernah ia lakukan dan kalau ingat masa lalunya hancur remuk hatinya nangis dia Kenapa ya Allah, ya Allah, kenapa hamba dulu ya Allah, hamba zalim padamu. Ampuni hamba, maafkan hamba, beri kesempatan hamba ya Allah. Wiridnya pun istighfar. Banyaknya minta ampun dan ia minta maaf pada orang yang pernah ia sakiti harta yang bukan haknya dari hasil kezalimannya taubatnya penipu taubatnya koruptor atau taubat karena belum bayar hutang kabur ia cari ia harus kembalikan kalau tidak tetap akan dituntut di akhirat nanti. Terima kasih anakku sayang. Dan ada anak anda Julfan. Subhanallah. Julfan mau ngantar sumbangan untuk pondok pesantren Jabal Sindur. Terima kasih nah Julfan. Ini siapa namanya sayang? Najwan. Masya Allah. Ini berapa lama ngumpulinnya nih Julfan nih? dua tahun Masya Allah <laughs> Allahu Akbar saya ngumpulnya berapa lama dua tahun juga oh, subhanallah berarti waktu mulai dipromosikan sudah mulai ngumpulin ya anak-anak kita dikit dikit dia setiap belanja dia sisihkan kemarin ada seorang bapak menyerahkan banyak sekali uang 3 juta 200 wah ini inilah Ustadz hikmah saya hadir di zikir saya tidak merokok lagi dan ini uang rokok saya Ustadz uang rokok saya yang saya habiskan ini dalam dua bulan sebanyak 3 juta lebih ini ternyata saya ganti uang rokok dengan sedekah ini yang saya dapatkan Bodoh sekali selama ini saya. Saya bakar uang 3 juta lebih dalam dua bulan. Allahu Akbar. Saya tidak akan merokok lagi Ustaz. Saya kumpulkan uang rokok untuk sedekah. Alhamdulillah ini jamaah nggak ada yang merokok ini. Ini jamaah yang saleh semua. Walladzina hum mu'ridun. Orang-orang beriman itu hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan, apalagi yang merusak dirinya. Kan sangat naif. Rokok itu saja ada tulisannya tuh. Bahkan gambarnya. Rokok ini membunuhmu. Tuh. Dulu pernah merokok. Misalnya. Gak kedengeran nih. Pernah, Ustaz. Oh, pernah. Lalu kapan mulai berhenti? Semenjak ikut Ustaz. Sejak ikut Ustaz ya, sedikit ya. Beliau ini eh, ditugasi oleh Bapak Kapolres untuk mengawasi menjaga jamaah zikir termasuk mengatur lalu lintas Lalu Bang Dery dengar zikir. Lalu gimana tuh? Ceritanya pas ada Kapolres yang baru hmm. bertemu dengan Ustad. Ustad bicara ke Kapolres, Bang, ini anak buah Bang nakal dulu. Sekarang apa sama Arifin jaga yang jikir, jaga lalu lintas. Sekarang jikir sama Arifin. Subhanallah. Akhirnya, Bapak Kapolres, ya udah sekarang kamu ikut ah, Ustadz Arifin, jaga Ustadz. Karena dengan menjaga Ustadz berarti menjaga masyarakat untuk menjadi lebih baik. Dan bila masyarakat baik, maka meringankan tugas polisi. Ustadz. Subhanallah. Terima kasih yang beramal jari anak-anakku sayang bapak-bapak yang ngirim besi, semen, pohon. Hubungi Ahi Awaludin 0856 90010 0856 90010. Kami santri, guru-guru, para penghafal Quran mendoakan semoga amal jariah kita Bapak Ibu semua diterima oleh Allah, penerang kubur dan menjaga kita di akhirat nanti. Jazakumullah khairan kasira. Jangan lupa zikir tanggal 1 Maret Ahad mulai jam 7 ai 10 Jumadil Awal.